keberkahan itu hanya akan kita raih kalau hati kita sudah tertata dengan baik keimanan kita sudah kuat maka mohon maaf iman dalam kehidupan manusia itu merupakan sesuatu yang sangat urgent understand? itu eh, zaman gak ngerti ya wis nyauto yes urusannya ben cepet gak suwe-suwe nih ono barang gak ngerti ya wis nyauto yes oke okay? dalam hidup manusia iman itu posisinya sangat urgent understand nah ngono ben ketara bodohmu uh, sing nesu minggato aku mau ngaji ambek wong nesu ngaji sama saya itu undang-undangnya ndak boleh sakit hati ndak boleh marah ndak boleh nesu siapapun apapun jabatannya ditutui diantemi gak oleh nesu nesu mumpung durung minggato termasuk bupati saya sudah siap resiko paling-paling resikonya nggak diundang lagi tuh ya gak apa-apa golek gon liyo yang kedua paling-paling saya dibilang itu ceramah kasar banget tidak masalah bagi saya kasar yang penting laris lah kalau jenengan kepingin sing halus yang ngundang kiai Bongso halus maka zaman boleh berubah akidah jangan sampai goyah ibarat bangunan iman itu pondasinya dan pondasi ini paling vital bagaimana jadinya bangunan tergantung pondasinya kalau pondasi kuat bangunannya hebat kalau pondasi rapuh nah bangunannya bisa runtuh Iya yo ya. menengah gue gini, mikir gini gini. kalau pondasi lemah ya bangunannya mudah goyah eh, kalau pondasinya gembos bangunannya keropos eh, tuk nggak tuk kayak gini gitu bro Yuk ya biar pantas, kalau pondasi kuat bangunan hebat pondasi lemah bangunan mudah goyah pondasi gembos bangunan keropos ngono pondasi bengkong bangunannya mencong kok lali iman juga begitu kalau imannya kuat uripe mesti hebat nek imannya loyo uripe mesti ngelokro imane mengsle uripe lenya lenye kaya uripmu mencela mencela sehingga di tengah-tengah zaman dimana mohon maaf banyak faham-faham, sekte-sekte, kelompok-kelompok, aliran-aliran yang nun sewu jauh dan menyimpang dari akidah sunnah wal jamaah kita kalau urusan prinsip kalau urusan akidah harus tetap istiqomah jangan sampai goyah ya? nggih berprinsiplah seperti ikan laut ikan laut itu iwak segoro nah, iwak segoro itu ikan laut Nah ikan laut itu iwak segoro iwak segoro itu hmm. ayo edan bareng ayo saya sengaja memfokuskan perhatian anda kadang-kadang metode ceramah itu kayak gitu ini yang bikin ceramah saya beda dengan yang lain ayo kita ambil ilmunya kita ambil filosofinya iwak segoro niku wes bro tahun-tahunan dikum banyu asin bertahun-tahun direndam air asin emang dia hidupnya di laut dan air laut itu rasanya asin iwak segoro tahun-tahunan dikom banyu asin tapi subhanallah iwa gak katut asin nggak terpengaruh nggak percaya juga iwak segorontas seneng dilaten nggak akan asin padahal hidupnya di air asin bertahun-tahun dia berendam di air asin dikom banyu asin tahun-tahunan tapi nggak ikut asin nggak katot asin nyapa iwak segoro sing dikom banyu asin tahun-tahunan kok gak katot asin padahal uripnya banyu asin sebab iwake urip mergo iwake urip Jangan diketawain, ini serius. Karena ikannya hidup. Manusia aja begitu. Uang kuwi nek ini urep Uang kuwi nek ini urep Meskipun dikepung pengaruh jahat kaya apa, gak bakal kato jahat. Meskipun dikepung pengaruh maksiat seperti apapun, gak bakalan katut maksiat. orang kengguh, gak akan goyah. Podo karo iwak segoro meskipun dikum bertahun-tahun tapi gak katut asin mergo iwake urip ha wong kuwi nek atine urip ya ngono kuwi nek imane urip yang ngono senajan dikepung pengaruh-pengaruh jahat pengaruh-pengaruh maksiat seperti apapun gak bakal katut jahat gak bakal katut maksiat koyo iwak segoro Ngomong-ngomong tentang Iwak Segoro, informasi terakhir yang saya terima, Iwak Segoro saiki kabeh agamane Kristen. Soalnya yang gede dhewe paus. Ki Saya nggak patek cerdas mesti guyune telat. Allahumma salli ala Muhammad. Subhan